Wa'budu dan menyembahlah kalian Allah pada Allah. Wala tusyriku dan jangan mensekutukan kalian bihi dengan Allah syai'an pada sesuatu apapun. Apa artinya itu? Jangan mensekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Jangan menyamakan sesuatu apapun dengan Allah. Wa qawluhu dan firman Allah wa'budullaha wala tusyriku bihi syai'a. Ayatnya gimana terusannya? Wabil walidaini ihsana wa kurba, qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wabani sabiri, wama malakat aimanukum. La tusyriku. Artinya utruku syirk. Jangan berbuat syirik kalian, jangan mensekutukan kalian. Artinya jangan syirik adalah utrukus syirik. Meninggalkanlah pada syirik. Apa syirik itu? Wa huwa taswiyatu ghairillahi billah. Bima huwa min khasaisillah. Syirik itu menyamakan selain Allah dengan Allah. Dalam hal apa? dalam hal-hal yang merupakan keistimewaan Allah. Pasal istilahnya keistimewaan. Apa yang menjadi hak istimewanya Allah? Ibadah, rububiyah, asma wa sifat. Tiga hal itu. Sayyan adalah nakirah. Sim nakirah. Disiakin nahyi. Dalam rangkaian kalimat larangan. riku bihi syai'a. Larangannya di mana? riku bi. Itu larangan. Syai'an isim nakirah dalam rangkaian kalimat larangan. Fata'um musyirka. Maka mencakup seluruh syirik. Tabirahu wa sahirahu. Besarnya syirik dan kecilnya sirik semua. Sirik besar, sirik kecil, semua masuk di situ. Begitu juga dengan siapa yang disekutukan, semua masuk di situ. Apakah itu malaikat, apakah itu nabi, apakah itu wali, ataukah siapa saja. Apalagi batu, apalagi pohon, apalagi patung, lebih-lebih. Al-ma'nal ijmali lil ayah. Mana ayat secara global. Ya'murullahu subhanahu ibadahu bi'ibadatihi wahdahu la syarikalah. Allah subhanahu wa ta'ala perintah kepada hambanya supaya beribadah kepada Allah saja. Tidak boleh mensekutukan Allah dengan apapun. La syarikalah. Tanpa ada sekutu tanpa ada yang disamakan dengan Allah. Wa yanhahum 'anil syirk. Dan Allah melarang mereka dari syirik. Walam yakhussa naw'an min anwa'il ibadah. Dan Allah tidak mengkhususkan satu macam ibadah dari macam-macam ibadah yang lain. Maksudnya gimana? Semua jenis ibadah Allah melarang apabila ada selain Allah yang kita perlakukan dan perlakuan itu. Semua jenis ibadah hanya khusus untuk semua tanpa kecuali. Hanya sesuatu itu masuk dalam nama ibadah, sesuatu itu adalah perbuatan ibadah, itu haknya Allah semata. Betul? La du'aan wala salatan wala ghairihima. Tidak terkecuali doa, tidak terkecuali salat dan yang lainnya. Ruku, sujud, apalagi minta tolong. Dia ummal amra jami'a anwa'il ibadah. Tujuan Allah tidak mengkhususkan ibadah apa yang tidak boleh disyirikan. Tujuannya adalah apa? Supaya perintah Allah ini mencakup semua macam ibadah. Walam yakhussa min anwa syirik. Dan Allah tidak mengkhususkan satu macam dari beberapa macamnya syirik yang dilarang. Enggak. Allah tidak menyebutkan yang tidak boleh syirik yang seperti ini. Enggak. Allah mengatakan tidak boleh syirik liya'umman nahyu jami'a anwa'i syirik. Supaya larangan itu mencakup semua macamnya syirik. Begitu juga ibadah tidak boleh ditujukan kepada selain Allah. Allah juga tidak menyebutkan makhluk tertentu enggak. Tujuannya supaya apa? Larangan itu berlaku kepada semua selain Allah tanpa terkecuali. Gak terkecuali malaikat, gak terkecuali nabi, gak terkecuali orang soleh, gak terkecuali wali, gak terkecuali presiden, gak terkecuali siapa saja. Itu munasabatul ayati lil bab annaha ibtada'at bil amri bit tauhid wan nahi anisyirik. Ayat ini dimulai dengan perintah untuk mengerjakan tauhid dan larangan dari syirik. Larangan syirik. Fafiha tafsirut tauhid. Di dalam ayat ini juga ada tafsir atau penjelasan tauhid. Apa itu tauhid itu? Bi annahu ibadatullahi wahdahu wa tarkus syirik. Ibadah kepada Allah saja dan meninggalkan syirik. Itu artinya tauhid. Jadi kalau ditanya apa hubungan ayat ini dengan babnya? Ayat ini menunjukkan apa? Wajibnya tauhid dan haramnya syirik. Kenapa? Dari mana? Itu tadi ayat itu yang pertama kali disebutkan adalah perintah tauhid dan melarang syirik. Kemudian dibandingkan dengan ayat-ayat sebelumnya, ayat ini ada penjelasan lebih yaitu apa? Pengertian tauhid. Pengertian tauhid apa? Adalah ibadah kepada Allah dan meninggalkan syirik. Ma yustafadu minal ayah yang bisa diambil faedah dari ayat ini. Satu, wujubu ifradillahi bil ibadah. Wajibnya memurnikan Allah dengan ibadah atau memurnikan ibadah kepada Allah. Ifrat. Apa artinya ifrat itu? Mengesahkan. Apa mengesahkan itu? Memurnikan. Memurnikan. Lianna Allah amara bidzalika awwala. Karena itu adalah perintah Allah yang pertama. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah Allah yang pertama itu. Bahwa akadul wajibat. Tauhid adalah kewajiban yang paling wajib, paling ditekankan, paling dikuatkan adalah tauhid. Yang kedua tahrimu syirik. aramnya syirik. Dari mana? Kesimpulan itu eh, li'annallaha naha'an disimpulkan dari larangan Allah terhadap syirik. Allah melarang syirik berarti syirik itu haram. Bahwa asyadul muharramat tidak hanya haram saja. Syirik itu adalah keharaman yang paling besar. Keharaman yang paling berat. Ya kalau maksiat yang paling berat, yang paling besar adalah syirik. Maksiat yang paling besar dosanya adalah syirik. Yang ketiga, an basyirki syartun fi sihhatil ibadah. Menjauhi syirik adalah syarat sahnya ibadah. Orang walaupun sholat tiap hari, tapi dia syirik, sholatnya diterima enggak? Enggak diterima. Puasa tiap hari dia syirik, puasanya diterima? Enggak diterima. Kenapa? Bi annallaha qarana al-amra bil ibadati bin nahyi 'anil syirk. Karena Allah menggandengkan perintah ibadah dengan larangan berbuat syirik. Perintah ibadah adalah satu paket dengan apa? Larangan syirik. Sehingga orang ibadah apapun kok masih syirik. Diterima enggak? Enggak diterima. Karena apa? Ibadah kepada Allah itu satu paket dengan menjauhi syirik. Yang keempat, annasyirka aramun qaliluhu wa kathiruhu saghir kabirahu wa wasagirah. Syirik itu semua haram. Sedikit haram. Banyak haram. Besar haram. Kecil haram. Kenapa? Dari mana kesimpulan itu? Lianna kalimata syai'an nakiratun fi siyakin nahi. Karena kalimat syai'an adalah isim nakirah yang terletak dalam rangkaian kalimat apa? Larangan. Fata ummu kulladalik. Akan mencakup semuanya. Bayan. Cakup semua bentuk syirik. Kecil, besar, sedikit, banyak. Semuanya haram. Yang kelima annahu la yajuzu ayyushraka ma'allahi ahadun fi ibadatihi. Tidak boleh hamba manapun tidak boleh disamakan dengan Allah dalam masalah ibadah. Disekutukan dengan Allah dalam masalah ibadah, enggak boleh. La malakun wala nabiyyun tidak terkecuali malaikat, tidak terkecuali nabi, wala salihun dan tidak terkecuali malaikat, eh, orang saleh minal aulia, para wali, wala sanam dan tidak terkecuali patung-patung. Pokoknya gak boleh ada yang disekutukan dengan Allah. <clears throat> Gak terkecuali malaikat. Gak terkecuali nabi Enggak terkecuali orang soleh, enggak terkecuali wali, enggak terkecuali kiai, enggak, ter, ada terkecuali. Enggak ada kecuali, enggak ada. Kenapa? Lianna kalimat syai'an ammah. Karena kalimat syai'an itu maknanya umum. Ammah maknanya umum. Syai'an. Apa artinya syai'an? Sesuatu apapun apapun. Gak ada kecualinya. Gak kecuali malaikat, gak kecuali nabi, gak kecuali orang soleh, gak kecuali wali, gak kecuali kiai, gak kecuali imam, gak kecuali amir, gak ada kecuali. Betul? Kalau ada yang minta dikecualikan, berarti dia tohut.